Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Man ittaba dah. Salama tasliman kathira Wa ba'd Masih kita pada pembahasan tentang Al-Jawazim penjazim penjazam fi'il mudhari' Dan disebutkan bahwasanya penjazim ada 18 penjazim dan 18 penjazim ini terbagi kepada dua macam yang pertama macam yang menjazumkan fi'il mudhari ataupun satu saja dari fi'il mudhari. Dan yang kedua yang menjazumkan dua fi'il mudhari sekaligus umumnya. Sudah kita ambil dua penjazum yang menjazumkan satu fi'il mudhari lam dan alamma ya. Atau baru lam? Hah? Baru lam ya. Tapi sudah kita jelaskan ya beberapa sisi kesamaan antara lam atau dengan lama ya dua ya lam dengan lama ya lam dengan lama dua lam dengan lama dan sudah kita jelaskan tentang sisi kesamaan antara lama dengan lam dan juga perbedaannya dan bahwasanya lama aslinya adalah lam yang ditambahkan padanya ma zaidah kemudian dicontohkan di sini lama Lama yaqdi ma amarah Lama yaqdi ma amarah sekali-kali manusia belumlah dia menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah i'rabnya ya lama harfu nafsin wa jazmin harfu nafsin wa jazmin wa qalbin yaqdi qada yaqdi dijazmkan yaqdi dibuang apa huruf illahnya ya يقضي فعل المضارع مجزوم بالأمة وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء وفعل مستثفه جواز أن تقتره هو مدين ما اسم وصول اسم وصول بمعنى الذي dengan معنى الذي pada محل نصب مفعول به مدين أمره أمر فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الهضم المتصل في محل نصب مفعول به وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو من جملة أمره من الفعل والفعل والمفعول itu silah jumlah silah silah mausul dan jumlah silah mausul itu tidak ada mahal dalam i'rab aidnya yang kembali kepada ma adalah apa ha ma amarahu ha kembali kepada ma Kemudian alam. Alam di situ lam aslinya lam ditambahkan padanya hamzah takrir. Hamzah takrir. Jadi berubah maknanya tadinya jumlahnya jumlah nafi setelah dimasuki hamzah maka menjadi takrir jumlah penetapan. Dan penjazmnya hanyalah lam saja. Adapun hamzah didatangkan untuk takrir jadi yang menjazmkan hanyalah lam. Contohnya alam nashrah laka sadrak. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Belumkah kami melapangkan untukmu dadamu? Maksudnya kami telah melapangkan untukmu dadamu. Jadi maknanya takrir. Ya. Qad syarahna laka sadrak. Sungguh kami telah melapangkan dadamu. Maknanya dengan masuknya hamzah ini. Seandainya dibuang hamzahnya lam nashrah. Manfi kalimatnya, tidak melapangkan. Tapi dengan dimasukinya hamzah maka berubah menjadi jumlah takririyah. Penetapan yang maknanya kode syarahna laka sadrak, kami sungguh telah melapangkan dadamu. Ya Rabnya alam ya disatukan oleh alam harfu takrir wa jazmin wa qalbin alam harfu takrir wa jazmin wa qalbin nashrah apa nashrah fi'lun mudhari' majzum bi lam wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن لك جر مجرور متعلق بالفعل صدرك مفعول به منصوب وهو مضاف كاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه atau dipisah hamzah hamzah itu takrir lam harfu nafsin wa nasbin wa qalbin Kemudian alamma. Alamma itu aslinya lamma. Disertakan bersamanya hamzah istifham. Istifham takriri. Untuk membalik maknanya yang tadinya nafi menjadi takrir, penetapan. Contohnya di sini ala hina boleh dibaca ala hina berarti dijadikan hin mabni karena dia didhafahkan kepada yang mabni yaitu ataba fil madhi boleh juga dibaca kasrah hini mu'rab karena dia mudhaf tapi yang lebih rajih di fathah hina karena dia hina didhafahkan kepada yang mabni jadi dia ikut mabni ala hina atabtul mashiba ala sila wa qultu alam ashu wa syaibu wazi'u hmm. ala hina atabtu al-mashiba ala siba. Ketika saya mencerca, mencela al-mashib masa tua ini ala siba karena sebab al-siba masih adanya sifat kejailan yang biasanya itu ada pada anak muda. Ala hin ala hin atabtu al-mashib ala siba ketika saya mencerca al-masyib masa tua ini alal siba atas adanya asiba sifat jahil ya seperti yang ada pada anak muda wa qultu alam ashu wa syaibu maka saya katakan kepada diri saya alam ashu belumkah saatnya ashu untuk saya sadar wa syaibu dalam kondisi uban-uban sudah bertebaran jadi sudah tua tapi masih anak muda gitu keinginannya tuh kecondongannya di sini alam ashu Di sini alamma ashu. Di sini sebutkan maknanya. Anna asy-sya'ir al madzkur baka li ajli subuwatih wa mailihi ila mahbubihi thumma raja ala nafsi bil malamah ala linhimak fi sukri asubuwah wa bakhaha ala adam as suhwi minhu ma wujud al mani' an talabbus عن wa huwa وهو alladhi la yaliqu bi sahibi talattuh في أدناس الشهوات لأن البياض قليل الحمل للدنس Masa penyair yang telah disebutkan tadi syairnya menangisi menangis liaji subuati karena sebab kecondongannya yang terus menerus pada kekasihnya kemudian dia sadar ya kembali kepada dirinya maksudnya sadar akhirnya dia pun mencela dirinya karena sebab mabuknya dia dalam cinta kepada kasihnya tadi. Dan dia pun mencercanya. karena tidak juga sadar padahal sudah ada penghalang yang menghalanginya yaitu uban. Irobnya <clears throat> ala harfu jar hin majrur bi ala mabni ala al fath ala al arjah itu yang rajih. Kenapa? Karena didofahkan kepada yang mabni. Atabtu. Ya, itu fi'lun wa fa'il. Panjang ya ya. syahidnya saja di sini kita, kita ya Rob. Alama ashu, soha yashu. Ya soha yashu hamzah, hamzah takririyah, lama apa? Harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Ashu fi'lun mudhari'un majzum bi lamma wa alamatu jazmihi hadfu harf al-'illa fi akhirih wa huwa al-waw. Soha yashu, ashu. Di sini wau haliyah asyib mubtada wazi khabar jumlah haliyah fi mahali nasbin. Alam ashu. Hmm. Asyaibu wazi'u. Kemudian di antara penasab berikutnya setelah apa? Lam, kemudian juga lamma, alam dan alamma adalah lamul amr wa du'a. Lamul amr wa du'a. Lamul amr adalah alam allati yutlab biha al-fi'l, lam yang di tuntut dengannya perbuatan. Liyakhruj misalkan, hendaknya dia keluar. Di sini ada tolat lil khuruj. Tolat tuntutan untuk keluar. Jadi lamul amr adalah alam allati yutlab biha al fi'l. Lam yang dituntut dengannya satu perbuatan. Ya, dan yang semisal dengan lamul amr adalah lamul doa. Hakikatnya sama, lamul amr dengan lamul doa, hanya saja dalam rangka beradab ya kepada Allah maka ketika arahnya diarahkan kepada Allah dikatakan dengan lamu doa hakikatnya sama tolab dalam rangka adab maka dikatakan ketika arahnya kepada yang tinggi Allah Subhanahu wa taala dengan apa lamud doa demikian kata alinahu kemudian kalau diarahkan kepada orang yang lebih rendah dari dia kedudukannya posisinya dikatakan apa lamul amr kemudian kalau diarahkan kepada orang yang setingkat kedudukannya dengan dia disebut dengan lamul iltimas iltimas, minta tolong atau minta bantuan lah ya. Kalau ke atas doa, ke bawah perintah. Kalau kepada yang sederajat dengan kita ini lil iltimas, minta bantuan atau yang semisalnya. Contohnya, contoh lamul amr fiq dzu sa'ah. fiq dzu sa'ah. Arabnya apa artinya? fiq dzu sa'ah hendaknya dzu sa'ah orang yang memiliki keluasan harta untuk berinfak. Arabnya lam lamul amr. Lamul amr. Yunfiq fi'il mudhari' majzumun bilamil amr wa alamat jazmihi asukun fi akhirih. Dzu fa fa'il wa huwa marfu' alamat rafi' al-waw niyabah عن الضمة لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف وسعة مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة mudah ya Kemudian liyaqdi alaina rabbuk. Liyaqdi alaina rabbuk. Qadha yaqdi. Liyaqdi. Ini lama apa? Contoh dari lama apa? Lamu doa. Karena ini ucapan diucapkan oleh ahlun nar. Ya, kepada Allah ataupun kepada malaikat-malaikat Allah. Liyaqdi alaina rabbuk. Hendaknya Rabbmu. Ya, mematikan kami saja. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Ucapan ahlun nar kepada Malik apa malaikat penjaga an lihat Liyaqdi lain robbuk hendaknya RobMu membinasakan kami saja. Ini contoh lamu doa. Ya. Hendaknya RobMu ini permintaannya kepada Allah ya berarti ya. Liyaqdi buka alaina. Hendaknya RobMu membinasakan kami saja. Meminta kepada Allah melalui malaikat untuk disampaikan kepada Allah. Wa i'rabuhu i'rabnya al-lam lamu du'a, lam lamu du'a. Yaqdi fi'il mudhari' majzum bi lam du'a wa alamatu jazmihi hadhu harf al-illah wa huwa al-ya. Alaina jar wal majrur. Muta'alliq bi yaqdi. Rabb rabbuk fa'il, fa'il yaqdi. Ya, wa huwa mudhaf dan dia mudhaf kaf fi mahal jar fil mudhaf. Dari dua contoh ini, liyunfiq di kita mengetahui bahwasanya lamul amr seringnya apa di kasroh. Kenapa di kasroh? Karena tasbihan bila miljar diserupakan dengan lamul jar. Lamul jar kan di kasroh ya. Hada alkitabu li misalkan. Hada apa contohnya? Ya misal itu. Jadi lamul amr di kasroh karena diserupakan dengan lamul jar. Ada juga yang memfathahnya yaitu mereka kabilah Sulaim memfathahnya. Kemudian juga lamul amr apabila sebelumnya didahului oleh wawu ataupun fa wawu ataupun fa atifatain wawu ataf dan fa ataf itu seringkali disukun Ya, jadi lamul amr kalau sebelumnya ada fa, huruf ataf ataupun wau ataf, maka dia seringkali disukun. Contohnya fal yastajibuli, fal yastajibuli, fal, bukan fali. Ya. Ada juga di kasrah tapi jarang, lebih seringnya disukun kalau didahului oleh apa? Huruf, huruf ataf, wau dan fa. Fal yastajibuli, wal yu'minu bi, wal, kan ya. Wal. Fal yastajibuli wal yu'minu bi tanpa alif ya sebelum lamnya. Juga setelah summa kadang disukun seperti dalam ayat thummal yaqdu thummal yaqdu tafasahum. Dalam ayat Al-Qur'an wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Ada ya, banyak contoh, banyak apa? Contoh ya dalam ayat tadi. thummal yaqdu Ya lamut tolap juga kadang masuk untuk yang gaib, untuk mutakallim, untuk mukhatab. Meskipun seringnya kalau mukhatab menggunakan sirofil amr, tercukupi dengan sirofil amr. Seperti kum daripada litakum masih dipilih apa? Kum karena sudah ada sirohnya. Ya ketika untuk mukhatab dipilih fil amr dengan sirohnya kum. Contoh-contoh ini linfiq dhu sa'ah untuk gaib semua ya. Linfiq dhu sa'ah liyaqdi alaina rabbuk untuk ghaib wala juga untuk mutakallim seperti dalam ayat wal nahmil khotayakum wal nahmil khotayakum dalam surat al-ankabut itu wal nahmil khotayakum hendaknya kami yang memikul dosa-dosa kalian wal nahmil juga untuk yang mukhabab contohnya ada juga dalam kiroah yang lain dalam surat Yunus Ya. Fabidzalika dalam kirah kita yang masyur, masyhur falyafrahu fabidzalika falyafrahu tapi dalam kirah yang lain dari kirahnya mereka para qurra ada yang membaca dengan ta fal tafrahu qul bi fadlillahi wa bi qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika fal tafrahu dengan ta untuk mukhatab sehingga lamu al-amr ini bisa untuk ghaib itu seringnya seperti liunfiq dhu sa'atah liunfiq eh, dhu sa'ah lihat liyaqdi alaina rabbuk dan yang semisalnya bisa juga untuk apa? Untuk mutakallim seperti wal nahmil khotoyakum bisa juga untuk mukhatab. Meskipun seringnya kalau untuk mukhatab eh, menggunakan fi'il amr dengan sighahnya. Dalam hadis juga tersebutkan lita'khudhu masafakum. Hendaknya kalian mengambil saf-saf kalian. Kemudian Penasab berikutnya adalah la fin wa du'a. La pada nahi dan du'a Ini juga hakikatnya sama. Hanya saja dalam rangka adab maka dikatakan ketika kepada Allah Subhanahu wa taala arahnya dikatakan dengan la fi du'a. Apa itu la fin La fin adalah allati yutlab biha tark. Tarkul fi'il. La yang dituntut dengannya untuk meninggalkan perbuatan kalau tadi amr tolabul fi'il ya. Kalau amr tolabul fi'il tuntutan untuk berbuat. Kalau nahi tolabul kaf intinya itu. Permintaan untuk menahan diri dari perbuatan. Ya kalau arahnya kepada Allah maka dikatakan lam apa fi doa. Contohnya la tahzan. Ini apa? La nahi atau doa? Nahi. La tahzan. Janganlah kau bersedih hati. La tahzan innallaha ma'ana ucapan Rasul kepada Abu Bakar itu fil ghar ketika keduanya dalam gua la tahzan Irobnya apa? La Ya la nahiyah atau la fin nahi. La nahiyah. Tahzan fi'lun mudhari' majzum bi la nahiyah wa matu jazmi as-sukun wa fa'iluhu mustatir wujuban taqdiruhu anta la tu'akhidhna. Ini contoh apa? La fi ad atau la du'aiyah. Kenapa? Karena arahnya kepada Allah swt. wa taala. Rabbana la tu in nasina aw akhtana. Ya wahai Rabb kami la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Jangan engkau menghukum kami jika kami lupa ataupun keliru. Ya. ya Rabbnya apa? La du'aiyah. La du'aiyah. Tu'akhidh fi'lun mudhari'un majumun bila yu Akhadha Tu Tu'akhidh menyiksa. Mengazab. Ya bukan mengambil. Kalau mengambil ya ya'khudh tapi terkadang akhudha juga bermakna menyiksa juga. Ya. Fa akhadhahum akhdatar rabiyah, gitu kan. <clears throat> La tu'akhidna tu'akhid fi'lun bila bila addu'a bila addu'a atau bila du'aiyah wa alamatu jazmihi as-sukun <clears throat> wa fi'lu mustatir fihi wujuban antana dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun maf'ulun Iya. Ada yang mau disampaikan? Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Nah itu. Falyaqul ini contoh yang disukun. Kenapa? Karena sebelumnya ada fa. Aw liyasmut dikasroh. Karena sebelumnya bukan fa, bukan wawu. Iya au liyasmut dua-duanya sama Hah?